umat manusia dulunya dari Nabi Adam dan seterusnya adalah umat yang satu di atas satu agama beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan <clears throat> mereka beribadah hidup di muka bumi semata untuk akhirat mereka. Umat dulunya adalah umat yang satu. Kemudian fakhtalafu mereka kemudian berselisih. Perselisihan ini menyebabkan diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Rasul pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus. <clears throat> Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya, berapa jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh? Dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Asyara qurun." 10 generasi sepuluh abad. Kenapa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diutus? Untuk menyeru, Ania abudullah. Ya qawmi abudullah, ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku beribadalah kalian hanya kepada Allah. Sama sekali tak ada seorang pun, tak ada sesuatu pun untuk kalian, tak ada satu pun sembahan untuk kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau diutus? Sebab agama telah berubah. Manusia tidak hanya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Kekafiran telah ada di muka bumi. Kesyirikan telah tersebar. Jadi asalnya umat manusia itu di atas keimanan. Di atas ketauhidan pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekafiran dan kesyirikan yang masuk selanjutnya. Diutuslah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa sebab terjadi perubahan. Apa sebab mereka sampai menyembah Wadda, Suwa'a, Yaghutha, Ya'uq, wa Nasr. Sembahan-sembahan umat Nabi Nuh. Para ulama memberi ilmu kepada kita Abdullah ibnu Abbas, sepupu Nabi, sahabat yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan doa khusus supaya diberi kedalaman agama dan sekaligus diberi kedalaman ilmu dalam tafsir. Kata beliau, nama-nama yang mereka sembah itu adalah nama orang-orang soleh. bukan orang-orang jahat. Orang-orang soleh. Gulu dalam bersikap terhadap orang soleh. Yang menyebabkan adanya sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Gulu dalam bersikap terhadap orang-orang soleh. Yang menyebabkan terjadinya kekafiran gulu dalam bersikap terhadap orang soleh yang menyebabkan terjadinya perselisihan. Para ulama menyebutkan lebih rinci <clears throat> orang-orang soleh ini ketika hidup di tengah kaumnya menyampaikan kebenaran, menyeru kepada la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah. Di atas petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, hidup untuk akhirat dicintai oleh masyarakat. Ketika mereka meninggal, ketika mereka wafat, masyarakat sangat merasa kehilangan. Sedih, sedih berlebihan. Karena cinta lewat batas. Dimanfaatkan oleh syaitan untuk melakukan perbuatan lewat batas. Apa itu? Buatkan gambar-gambar mereka. Buatkan patung-patung mereka. Kemudian tempatkan di mana biasa mereka duduk. Mengajar misalnya. Supaya apa? Kamu, kalian teringat akan kebaikan mereka mereka lakukan. Ini bisikan syaitan. Membuat gambarnya orang baik, patungnya tidak pernah ada. Hanya mereka melakukannya sebab apa? Oh, ada juga baiknya. Ada juga baiknya. Dan mereka rasakan. Teringat lagi kebaikannya. Tetapi target syaitan bukan pelanggaran kecil ini. Walaupun disinilah awalnya yang sangat mengerikan. Kecil jika dibandingkan dengan <clears throat> yang menjadi target utama penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sudah berhasil membuat bid'ah Perkara baru dalam beragama yang tidak pernah ada contoh sebelumnya. Generasi berganti. Yang buat gambar patung itu sudah wafat semuanya. Turunannya, akhirnya orang-orang yang hidup tidak tahu menau apa sebab mereka hanya tahu kita dulunya di atas agama yang benar. Syaitan bisikkan lagi. Ini tidak lain ada kecuali supaya orang menjadikannya sebagai tempat yang baik untuk berdoa kepada Allah. Belum berdoa kepada selain Allah, tapi bagus di tempat-tempat di dekat-dekat mereka. Sampai akhirnya berdoalah, mintalah kepada Allah melalui mereka. Nah, di sini syirik. Sebab langsung doanya diarahkan kepada mereka sudah. Supaya sampai kepada Allah. Itulah hakikat kesyirikan. Coba lihat. Orang musyrik Iya. Berkata, disebut dalam Al-Qur'an, "Haula syufa'auna indallah." Mereka mengatakan, mereka-mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ini keyakinan mereka. Yang disembah selain Allah pemberi syafaat, perantara supaya sampai kepada Allah. Dalam surah zumar tidak tanggung-tanggung Allah menjelaskan maksud mereka. Mana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali satu maksud. Menyerahkan doa kepada mereka. Menjadikan mereka sebagai perantara. Tidak ada. Kecuali satu maksud. Liuqarribuna. Supaya mereka mendekatkan kami. Ilallah. Kepada Allah. Zulfa dengan sedekat dekatnya ingin dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Bagus maksudnya? Bagus luar biasa. Ingin dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tetapi tidak langsung lagi kepada Allah melalui perantara. Ini sekarang dijadikan seperti ini. Akhirnya mereka pun didekati nih patung-patung gambar-gambar. Sesajian diserahkan padanya sembelihan diperuntukkan untuknya semuanya dengan maksud supaya tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah perubahan agama. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam diutus untuk menyeru la ilaha illallah. Sebab semua nabi dan rasul seruannya sama. La ilaha illallah. Kemudian mentaati setiap nabi dan Rasul sesuai dengan syariat masing-masing dan semua ketaatan itu dalam rangka mengejar akhirat. Coba lihat terjadi perubahan agama. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Gulu dan gulunya kemana? Kepada orang soh, orang soleh. dulu kepada orang soleh. Ini menyebabkan agama berubah. Terjadi penyembahan kepada selain Allah. Kesyirikan. Kekafiran. Gelu terhadap orang soleh. Ini sangat mengerikan. Kalau sekedar terhadap bebatuan, pepohonan, iya, Orang akan bilang, apa itu batu? Apa itu pohon? Banyak orang bisa mengatakan, untuk apa? Apa gunanya itu pohon? Apa gunanya? Bodohnya. Tapi orang soleh, banyak orang yang tidak bisa lepas. Sebab asalnya, hubungan orang beriman dengan orang soleh itu harus ada. Kecintaan kepadanya, menghormati mereka, memuliakan mereka sesuai dengan batasnya. Syaitan masuk mewujudkan kesyirikan dengan apa? Melewatkan batas ini. <clears throat> Kesyirikan demi kesyirikan pun terjadi dengan sebab utama ini. Suatu hari dalam rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam terjadi dialog. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah hijrah bersama suaminya dulu di negeri Habasyah. Tapi sekarang sudah jadi istri Nabi. Cerita tentang tempat-tempat ibadah mereka di dalamnya terdapat kuburan nabi dan orang-orang soleh mereka. Gimana? Apa komentar Nabi? Kata beliau alaihi salatu wassalam. Ada beberapa lafadz. Kata beliau, mereka adalah orang-orang yang ketika meninggal orang-orang solehnya atau nabinya, mereka bangun di atas kuburan mereka masjid-masjid. Tempat-tempat ibadah. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu makhluk paling jahat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memberi ilmu. Kesyirikan-kesyirikan selanjutnya di banyak umat disebabkan pula oleh gulu terhadap orang soh, orang soleh. Sarananya dibuatkan apa? Masjid. Apa artinya membuatkan kuburan? Masjid. Masjid artinya tempat sujud. Masjid bukan ini. Dalam bahasa Arab, bahasa Quran, bahasa hadis, bahasa Arab, masjid bukan ini. Bukan ini saja. Ini satu dari masjid. Kalau bahasa Indonesia, masjid ini. Tapi masjid kalau dalam bahasa Arab bisa bermakna tempat yang dipakai sujud ibadah. Bisa berupa bangunan di luar semua tempat, masjid bisa dipakai ibadah. Lihat hadisnya Nabi, "Wa ju'ilat liyal ardu masjida." Ini khusus untuk Nabi. Kata Nabi, menjelaskan kekhususan yang Allah beri kepada beliau dan telah dijadikan untukku al-ardu bumi ini masjidan sebagai masjid. Artinya apa? Kita misalnya di tengah perjalanan mau sholat, tidak usah cari masjid lagi. Kalau mendalam masjid, di tengah hutan misalnya, di tengah laut misalnya, di tengah padang pasir misalnya, di tempat manapun, sholat di situ. Ambillah akibat sebab apa? Khusus untuk untuk membuat Muhammad. Semua telah dijadikan apa? Bumi ini yang bersih dijadikan sebagai apa? Tempat ibadah, masjid. Beda umat terdahulu. Oh, tidak diterima ibadah mereka kecuali harus di tempat ibadah mereka. Ini khusus untuk umat Muhammad. Kemudahan bagi mereka. <clears throat> di mobil, di pesawat, di kendaraan. Eh. Ini kata masjid. Tempat ibadah. Masjid juga bisa bermana? Alat anggota tubuh yang digunakan untuk sujud. Kalau kita sujud, tangan, kaki, ya, yeah, jidat, hidung, dan lu, lutut. Semuanya harus. Hati-hati, ada yang sujud diangkat kedua kakinya di belakang. Itu belum sujud namanya. Atau hidungnya tidak tidak rapat. Itu sujud terlalu rapat yang penting hidungnya sudah menyentuh di bawah. Iya. Ini seluruhnya bermakna masjid. Allah berfirman, "Wa annal masajida lillah, fala tad'u lillahi ahada." Sungguh masjid-masjid hanya milik Allah. Karena itu, jangan sekali-sekali kalian beribadah, berdoa kepada Allah bersama siapapun juga. Maknanya dua ini. Tempat sujud dan alat yang digunakan sujud semuanya milik Allah. Kalau begitu peruntukkan hanya kepada pemiliknya. Jangan gunakan, jangan pakai eh kepada yang dicipta, yang dikuasai. Pakai, pergunakan hanya kepada pencipta, pemilik sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kembali mereka menjadikan kuburan nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Apa artinya? Kalau kita sudah paham mana masjid, tempat sujud, maka artinya satu, kuburan langsung dibuatkan bangunan untuk tempat ibadah. Ibadah. Ini namanya menjadikan kuburan sebagai mas, masjid. Jadi kuburan dimasukkan ke dalam masjid. Ini menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini yang paling nampak. Yang kedua, Jadi ini yang pertama tadi, pertama dan kedua ya. Jadi pertama kuburan, kemudian dibangunkan mas, masjid. Yang kedua, masjid kemudian kuburan dimasuk dimasukkan di dalamnya. Ini masuk semuanya dalam laknat. Menjadikan kuburan sebagai masjid dan ini sebab terjadinya penyembahan kepada kuburan. Yang ketiga, kuburan dijadikan sebagai tempat sholat. Tidak ada bangunan. Tapi memang dia sengaja datang ke kuburan itu untuk sholat. Ini berarti apa? Menjadikan kuburan sebagai mas masjid. Apa arti masjid? Tempat sujud, tempat sholat. Ini juga masuk dalam hadis ini. Masuk di dalamnya yang keempat Salatnya memang menghadap kuburan. Berdiri rukuk sujudnya untuk kuburan. Ini jelas kekafiran. Mungkin ada yang bertanya, Masjid Nabawi ada kuburan Nabi di dalamnya? Itu dalam pandangan orang sekarang. Kita harus tahu sejarah. Kalau yang sudah pernah ke sana, <clears throat> kiblat bulan Nabi di sini. <clears throat> Sebelah sini. Kanan, kiri. Nabi sampai sekarang dikubur di dalam rumahnya. Dan itu adalah kekhususan setiap nabi dan rasul. Nabi wafat di mana? Di salah seorang istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan setiap nabi dan rasul dikubur di mana dia wafat. Nabi pun dikubur di rumah Aisyah. Dalam hadis yang sahih disebutkan di antara sebabnya supaya terjaga kuburan Nabi. Kalau dikubur juga dibakit bisa terjadi kekhawatiran kuburan Nabi dijadikan sebagai berhala juga, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelumnya dan Nabi sudah peringatkan umatnya pasti akan mengikuti umat-umat sebelumnya. Cermat ini. Sampai sekarang Nabi berada dalam rumahnya. Dikubur dalam rumahnya. Ini awalnya. Kemudian di zamannya Umar Uthman radhiyallahu anhu, zamannya Khulafaur Rasyidin terjadi perluasan masjid dan mereka sangat paham. Iya tidak boleh perluasannya ke arah rumah Nabi. Mereka melakukan perluasan ke kanan. Kiblat, depan, kanan. Iya, tidak ada yang ke kiri. Tapi di zaman-zaman selanjutnya, pemerintah selanjutnya mungkin melihat tidak ada lagi tempat perluasan. Sementara manusia masuk ke dalam agama Allah luar biasa banyaknya. Mau tidak mau harus mendatangi kota Nabi, Nabi mereka. Sementara tempat sholatnya, Masjid Nabawi yang sekali sholat, seribu kalau Masjid Nabawi. Seribu kali sholat di masjid yang lain. Masjidil Haram seratus ribu kali. Kalau Masjidil Aqsa, lima ratus kali. Akhirnya terjadi perluasan di sekeliling rumahnya Nabi. Terjadi perluasan di zaman selanjutnya lagi. Ambil banyak orang ini. Di sekeliling rumahnya Nabi. Selanjutnya tidak ada lagi yang mau merubah ini yang sudah diperluas. Sampai sekarang lah keadaan. Jadi kalau orang lihat, ih, kuburan Nabi dilihat di dalam masjid. Masalahnya perluasannya. Itu pun perluasan awal, perluasan awal ini ke arah rumah Nabi ditegur oleh beberapa ulama. Penguasa ditegur. Tetapi yang melakukan penguasa, eh, tidak bisa apa-apa para ulama. Terus berlanjut. Iya. Sekarang lebih susah lagi. Sebab kalau dibongkar. Siapa yang berani bongkar juga? Akan banyak orang yang berkomentar dan komentar tidak tahu masalahnya. Jadi cermati ini. Nabi tetap dikubur di rumahnya. Perluasan ke sekeliling rumah Nabi. Eh, rumah Nabi tetap rumah Nabi, bukan masjid. Makanya tetap berlaku antara mimbar dan rumahku adalah roh, raudah. Tetap itu jadi ukuran. Kalau ini sudah menjadi masjid, maka tidak ada lagi antara mimbar dengan rumahku. Kalau sudah menjadi masjid, tidak. Dia tetap rumah Nabi. Eh, Ma baina mimbari wa baiti. Antara mimbarku dengan rumahku adalah raudatun min riyadil jannah. Taman dari taman-taman surga. Kuburan Nabi bersamaan dengan itu terjaga di tembok dengan tembok berlapis yang kita lihat di luar itu tembok paling luar. Tembok dengan tembok berlapis. Iya, di zamannya Ibnu Qayyim saya sudah tiga lapis. Kenapa? Semua ini adalah perwujudan doa Nabi. Nabi sebelum meninggal. Nabi sebelum meninggal memperingatkan para sahabatnya لا تجعل قبري عيدا لا تجعل قبري watanan يعبد Lihat hadis-hadisnya Nabi. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Sesuatu yang sering didatangi. Jangan kalian menjadikan kuburanku watanan yu'bad. Sembahan yang disembah. Sebelum Nabi sampaikan ini, Nabi peringatkan umat sebelum meninggalnya. La'anallahu al-Yahud wal-Nasara. La'anallahu al-Yahud wal-Nasara. Ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Sebab mereka telah mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Saya larang kalian. Jangan kalian melakukannya. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai sembah. Bahkan Nabi mengatakan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai sesuatu yang sering didatangi. Karena itu di zamannya sahabat Nabi tidak ada orang yang kumpul-kumpul di kuburannya Nabi. Tidak ada. Kecuali kalau ada satu dua sahabat melakukan musafir. Kalau sudah pulang di Madinah, pergi melakukan perjalanan jauh. Sampai di Madinah, sampai di masjid, datang memberi salam, salawat dan salam, mendoakan Nabi. Bukan minta doa kepada Nabi. Salawat dan salam. Selainnya tidak ada. Sebab apa? Mereka cukup dengan apa? Masuk masjidnya Nabi, baca salam, salawat kepada beliau sampai. Bahkan dalam hadis yang sama, ini hadis luar biasa. Sebab apa? Hadisnya silsilahnya langsung dari Nabi kepada Ali, kepada Hussein, kemudian kepada Ali. Ali Zainul Abidin. Ini tabi'in, muridnya sahabat yang paling mulia. Cicitnya Nabi. Dikenal dengan Zainul Abidin. Di zamannya beliau, di zamannya beliau, zamannya tadi ini, nih, generasi kedua. Di zamannya beliau, beliau melihat ada orang masuk memasukkan kepalanya ke purja. Waktu itu bangunan kuburannya Nabi ada semacam jendela atau apa, jadi orang bisa masuk. Dia masuk ke situ ditegur oleh, dilihat oleh Zainul Abidin, cicitnya Nabi. Anaknya, cucunya Nabi. Ditegur. Ada beberapa riwayat diantaranya, diajak makan malam. Eh, sudah makan malam. Akhirnya ditanya, apa yang kamu lakukan? Saya memberi sarawan Yang dilakukan apa? Memberi salah salawat. Coba lihat. Mendoakan. Atau berdoa kepada Allah. Setelah beliau tahu apa yang dilakukan, beliau pun berkata, Inginkah saya sampaikan kepada engkau? Inginkah saya sampaikan kepada engkau? Sesuatu yang saya dengar dari bapak saya. Bapakku dari kakekku. Kakekku dari Nabi. Alaihi salatu Ini langsung keluarga Nabi ini. Sanatnya ini. bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "La taj'al qabri 'ida." Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Id sudah jadi bahasa Indonesia, tapi maknanya bukan hanya itu. Id artinya sesuatu yang berulang, berulang. Rutinitas. Sering berulang. Jangan kata Nabi. Terus mungkin orang akan bertanya, bagaimana kalau orang mau bersalawat? Iya. Yeah. Bagaimana kalau orang mau salawat? Dalam hadis ini Nabi lanjutkan, "Wasallu alayya." Salawatlah kepadaku. Fa inna taslimakum yablughuni haitsuma kuntum. Atau oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh salawatnya kalian, salamnya kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Karena itulah tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Orang salawat di samping kuburan Nabi dengan di sini, dimanapun di tempat bumi ini. Tidak ada perbedaannya. Sampai kepada Nabi Muhammad Yang membedakan, siapa yang paling ikhlas. Siapa yang paling cinta kepada Nabi dan berselawat kepada beliau alaihi salatu wassalam oh bukan ibadah kecil sebab satu kali berselawat Allah dan para malaikatnya membalas sepuluh kali justru kita sebenarnya yang perlu ini sebab kita perlu barangnya jadi berselawat kepada beliau alaihi salam adalah bukti cinta pelaksanaan petunjuk Nabi dan sekaligus karena kita perlu salawat dari Allah. Doa, kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bersalawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. <clears throat> Jadi Nabi sangat memahami bahaya gulu terhadap orang soleh. Dan beliau sangat memahami kedudukan beliau di tengah umat betul-betul dicintai, dicintai, dicintai. Karena itu Beliau meminta kepada Allah, Ya Allah, Allahumma, la tajal qabri wa yu'bad. Beberapa hari sebelum meninggal beliau. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sebab, beliau sudah lihat umat-umat sebelumnya binasa karena menjadikan kuburan Nabi dan Rasul mereka. Nabi peringatkan umat berkali-kali dan Nabi didik para sahabat menjadi apa? Para penyeru yang betul-betul menjaga ini. Bahkan apa? Keluarga Nabi pun dididik dengan pendidikan ini sehingga apa? Terjaga. Kuburan Nabi di zamannya sahabat terjaga. Di zamannya tabi'in terjaga. Tapi mulai ada pelanggaran. Itu pun pelanggarannya apa? Sekedar menganggap baik bersalawat atau berdoa di di situ. Belum ada yang langsung mengarahkan doa kepada Nabi. Belum ada. Iya. Itu pun di zamannya Zainul Abidin ini masih beliau hanya melihat satu dua orang. Tapi di zaman-zaman selanjutnya banyaknya orang yang mendatangi kuburan. Bahkan bermusafir untuk ke kuburan. Lebih mengerikan lagi, bukan sekedar berselawat ke kuburan Nabi. Apa? Berdoa. Minta, menyampaikan hajatnya kepada Nabi. Kalau dilarang sama polisi, ada polisi yang jaga, sekarang dijaga. Dilarang kalau ada mulai mengelus-ngelus apa. Boleh. Haram, haram. Eh, tapi kalau orang berpenyakit, maka apa? Dia keker dari jauh. Yang penting ini sudah menghadap ke kuburan Nabi. Berdoa langsung menghadap kuburan. Berdoa itu menghadap kiblat hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hulu terhadap orang soleh. Nabi betul-betul menjaganya sebab beliau sangat memahami ini adalah sebab kekafiran, kesyirikan di muka bumi. Beliau jaga terhadap dirinya, jaga terhadap para sahabat. Lihat bagaimana sahabat Nabi menjaga perkara-perkara ini supaya tidak terjadi hulu. Umar radhiyallahu anhu haji singgah Tiba-tiba dia lihat banyak orang bersegera menuju sebuah tempat. Kata Umar, apa-apa yang mereka lakukan? Oh anu, mau sholat di pohon. Pohon apa? Bayatul Ridwan. Pohon yang disebutkan dalam Quran. Para sahabat berbayat di situ. Yang semua orang yang berbayat di situ dijamin masuk surga. Itu bayat awal dalam Islam menyatakan keimanan keislaman. Eh. Ini pohon kalau dibilang sejarahnya oh luar biasa ya. Tapi orang jadikan di zamannya Umar sebagai apa? Sholat. Oh, menganggapnya ini tempat punya berkah khusus ini. Bagus sholat di sini. Umar perintahkan tebang pohon itu. Dalam rangka apa? Untuk apa mempertahankan pohon? Sementara merusak pohon agama kaum muslimin. Yang pohon ini harus dijaga terus. Apalagi sebagai khalifah. Eh, menjaga terus. Sampai malakul maut datang menjemput. Pohon yang tidak akan pernah sirna. Walaupun kiamat terjadi. Pohon inilah yang akan kita petik hasilnya di hari akhirat. Yang kata, kata Allah, asluha thabit. Allah membuat perumpamaan agama ini dengan apa pohon? Asluha thabit wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kullahim. Akarnya tertancap kuat dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit. Buahnya setiap saat bisa dinikmati. Itu pohon tauhid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah penjagaannya. Betul-betul dijaga ini agama. Kita mungkin sebab utamanya kurang berilmu, kurang memahami dasar agama. Akhirnya apa? Membesarkan, membesarkan berlebihan sesuatu. Sering Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya terjatuh ke dalam syirik. Kesyirikan. Hulu dalam bersikap kepada beliau alaihi salatu wassalam. Coba dengarkan peristiwa ini. Perang Uhud. Perang Uhud. Iya. Eh. Perang Uhud. Pasukan Nabi menguasai gunung. Pasukan pemanah. Eh. Nabi pesankan kepada pasukan pemanah, jangan tinggalkan tempat sebelum saya suruh turun. Nabi menyerang musuh. Musuh orang-orang musyrikin porak-poranda. Lari mereka. Tetapi di saat kaum muslimin sudah mulai mengumpul eh hartanya orang-orang musyrikin pasukan pemanah lupa sabda Nabi. Mereka menganggap ini sudah sudah selesai ini. Ini orang sudah mengumpul ini. Sudah selesai ini. Kita bisa turun sudah. Padahal belum disuruh oleh Nabi. Dia tinggalkan tempat. Pasukan kaum musyrikin yang terpukul. Di antara pimpinannya, panglimanya, Khalid ibn Walid. Masih musyrik ketika itu. Tadi Allah Ini singa Allah ketika Islam. Khalid ibn Walid melihat pasukan pemanah turun. Mereka pasukan yang sudah lari ini berputar langsung mengambil posisi ini. Sehingga Nabi dan pasukannya ter terjepit. Oh betul-betul serangan tombak panah membuat sahabat kocar kacir. Nih. Sehingga yang bertahan hanya beberapa orang yang membentengi Nabi alaihi salatu wassalam. Eh, tapi bersama dengan itu hebatnya serangan. Helm besi Nabi pun tembus. Ini Nabi pakai baju besi, helm besi. Ini juga dirobek ini. Coba lihat sampai besi robek. Hebatnya itu serangan, gempuran panah dan tombak. Pecah gigi Nabi. Berdarah mulut beliau. Setelah kondisi agak tenang, apa kata Nabi? Coba lihat. Nabi bilang sama siapa? Sama orang musyrikin yang sudah memerangi Nabi, sudah membunuh sahabat, menyakiti Nabi, melukai Nabi. Nabi bilang apa? Kaifa yuflihu qawm syajju nabiyahum. Bagaimana mungkin bisa selamat kaum yang telah melukai nabinya? Kalimat Nabi menunjukkan apa? Tidak ada falah. Memastikan tidak ada keberuntungan sudah ini. Orang-orang ini. Tetapi ayat yang turun ayat apa? Coba dengar ayatnya yang turun. Laisa minal amri syai. Sama sekali ya Muhammad tidak ada urusanmu dalam perkara ini. Allah mau beri hidayah atau tidak itu bukan urusanmu. Bahkan masih dalam peristiwa ini Nabi berdoa dalam kunut nazilah mendoakan celaka Ya Allah laknatlah si Anu, si Anu, si Anu. Nabi suruh orang-orangnya. Yang mana mereka ini pemimpin-pemimpin orang Quraisy yang sudah memerangi Nabi, bukan sekedar musyrik, memerangi Nabi sudah dan betul-betul ingin mematikan Nabi. Dan mereka sudah buktikan. Nabi doakan laknat. Kalau didoakan laknat berarti apa? Tertutup dari rahmat. Terus yang aminkan ini kunut nazilah. Yang aminkan siapa? Para sahabat, wali-wali Allah yang paling hebat, Nabi yang paling mulia berdoa, yang mengaminkan wali Allah yang paling hebat. Tapi ternyata turun, turun lagi ayat ini. Laisa laka minal amri Sama sekali tidak ada urusanmu ya Muhammad sedikit pun juga dalam perkara ini. Sebab hidayah, selamat tidaknya, dapat rahmat tidaknya, bukan urusan, bukan hak Nabi Muhammad. Apalagi haknya kita. ilmu besar bahwa Nabi Muhammad bukan Tuhan. Hamba. Karena itu, bagaimana syahadatnya kita? Wa ashadu anna Muhammadan apa? Yang pertama, abduhu. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba. Hamba Allah. Wa rasuluhu. Dan rasulnya. Hati-hati meyakini ada orang bisa menyelamatkan. Menentukan selamat tidaknya seorang ada orang yang bisa menentukan dapat rahmat atau tidaknya seseorang. Ada yang bisa bahkan menyembuhkan dan itu semata haknya Allah Subhanahu wa taala. Gulu terhadap orang soleh melahirkan sikap-sikap salah itu. Akhirnya hidupnya jadi Tuhan. Setelah meninggal jadi Tuhan. Orang soleh dijadikan Tuhan oleh syaitan. Hidupnya dijadikan Tuhan. Kalau mau minta ampun, datang ke orang soleh. Tolong ampuni saya. Jamin saya masuk surga dan semacamnya. Ada yang sudah menjadikan seperti ini. Akhirnya apa? Apa bedanya dengan pendeta-pendeta? Yang tobatnya cukup datang ke sana. Kalau diakui tobatnya sudah. Wa ilaihi matab kata Allah dan hanya kepada Allah taubat. Siapapun yang mengampuni kalau Allah tidak ampuni harus minta hanya kepada Allah. Ini namanya memurnikan agama. Gulu merusak kemurniannya. Cintai orang soleh, tapi tetap harus yakini mereka manusia. Hak-hak Allah bukan milik mereka. Milik mereka adalah hak-hak manusia. Hak-hak manusia mulia di sisi Allah. Para ulama muliakan, tapi tetap manusia para nabi, apalagi harus betul-betul dimuliakan sebagai nabi dan rasul. Tapi tetap harus yakini manusia. Manusia. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan hulu bersikap terhadap orang soleh. Cintai mereka. Doakan mereka. Ambil petunjuk dari mereka di atas Quran dan Sunnah. Bukan sekedar ikut-ikutan agama harus dipertanggungjawabkan di atas Quran dan Sunnah. Ini beberapa hal yang perlu kita pahami sehubungan dengan gulu yang paling mengerikan ini, gulu terhadap orang soh, soleh. Sebab disinilah awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi dan seterusnya. Di tengah tubuh kaum muslimin kesyirikan yang paling susah ditumpas, dipahamkan yang berhubungan dengan orang soleh. Ini yang paling susah. Kalau kesyirikan itu ada orang datang bawa sesajian di pohon-pohon, oh, banyak jembak tebang pohonnya, banyak tidak berkomentar. Tetapi kalau yang datang ke kuburannya orang-orang soleh, oh, jangan jangan itu penghormatan terhadap orang soleh. Ini salah memahami makna menghormati. Menghormati orang soleh mencintainya. Menghormati orang soleh mendoakannya kebaikan. Menghormati orang soleh mengikuti petunjuk-petunjuknya yang di atas Al-Quran dan sun sunnah. Menghormati orang soleh melaksanakan kesolehan mereka. Menghormati orang soleh berarti apa? Mau seperti orang soleh. Dan tidak akan pernah jadi soleh kecuali harus menjadi pengikut kesolehan. Pelajari kesolehan itu. Yakini, amalkan, dawahkan, hidup dan matilah di atasnya. Dan semua kesolehan sumbernya hanyalah Quran dan Sunnah. Karena itu Imam Malik, Imam Malik, imamnya Masjid Nabawi. Di situ Nabi dikubur. Kata beliau, semua bisa diambil pendapatnya dan ditolak kecuali pemilik kubur ini. Imam Syafi'i juga mengatakan, oh Imam Syafi'i paling banyak ucapannya, paling hebat-hebat lagi ucapannya. Iya, idza sahhal hadithi fa huwa madhhabi. Jika hadisnya telah sahih, maka itulah madhabku yang sebenarnya. Bahkan kata beliau, kalau ada ucapan saya yang sudah tertulis dalam buku menyelisihi yang datang dari Nabi, tinggalkan ambil buku saya, ambil pendapat saya, lempar Ambil hadis Nabi, itulah madhab saya. Sebab para ulama sadar, sehebat apapun mereka menuntut, pasti ada yang luput. Pasti ada yang dimiliki oleh yang lainnya. Karena itu belajar, belajar dari semua ulama. Eh, pelajari, ambil sumbernya Quran dan Sunnah. Lihat mana yang dasarnya Quran dan Sunnah dan seterusnya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tentang hulu perkara yang kata Nabi fa innama ahlaka man kana qablakumul hulu. Sungguh yang membinasakan umat sebelum kalian adalah hulu. Semoga kita selamat dari hulu. Semoga Allah semakin menambah ilmu kita sehingga makin mengukuhkan kita di atas jalan yang lurus dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menjauhkan kita dari jalannya al-maghdub yang dimurkai yang berilmu tanpa beramal dan dari jalannya ad-dallin yang beramal tanpa dasar ilmu Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini yang dapat kami sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan hadanallahu iyyakum ajma'in subhanakallahumma hamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته